السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الفاتح لعباده, لعباده أبواب الخير المسهل لعباده أنواع الحسنات والصلاة والسلام على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا حبب إلينا الطاعة وجنبنا المعصية والمتعه والضلالة ووفقنا إلى الخير وسهل لنا أمورنا في الدنيا والآخرة اللهم يا ربنا ويا ساتر العيوب استور العيوب ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب إنك أنت العلام الغيوب اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وتحت لواء حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا الاستقامة في طاعتك warzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata indal maut amma ba'du hadirin dan hadirat dan juga para pendengar radioku dan semua yang bergabung merilai radio yang kami cintai ini kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di bawah rintik-rintik hujan senantiasa semangat kita mendorong langkah kaki kita untuk menghadiri tempat ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang telah hadir segala kemuliaan dan juga memberikan kepada yang biasa hadir akan tapi karena ada halangan hujan sehingga tetap mendapatkan kemuliaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan memulai dengan pembacaan kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari atau yang kita sebut dengan kitab Tajridus Sharih ini mukhtasar yang diikhtisar oleh seorang alim besar Syekh Az-Zabidi sebab di akhir zaman juga ada mukhtasar Bukhari yang lainnya ada ringkasan kitab Bukhari yang lainnya akan tapi kalau sudah disebut ringkasan kitab Bukhari yang kami maksud adalah kitab yang ini kitab Syekh Az-Zabidi ini kemudian setelah itu kita sampaikan tentang fikih yang dibutuhkan untuk ibadah kita di dalam kehidupan kita dan setelah itu kita membaca kitab Riyadhus Shalihin baik akan kita mulai dengan kitab At-Tajridus Sharih kepada para asatid yang akan bacanya dipersilahkan Fadhalu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin بسندكم المتصل إلى أبي العباس زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشردي الزبيدي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن inna الماء في ثوبه وأنها رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وأنها رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه dari Sayyidah Aisyah عنها وعنها dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في wa آمين إلى أن قال amin عائشة anqal wa dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya qalat beliau berkata kuntu aghsilu al-janabata aku telah membasuh al-janabah sini yang dimaksud adalah sesuatu yang keluar sebab junub yaitu mani aku membasuh air mani min bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fayakhruju kemudian beliau keluar ila solati untuk melaksanakan solat. Wa inna buqa'al ma'i dan sesungguhnya petak petak bekas air yang ada di kain karena ini yang pernah kami sebutkan kalau kita mencuci sesuatu seandainya itu najis tidak harus dicuci semuanya bisa saja bagian tangan yang kena najis ya lengan saja ujung-ujung saja itu bagi orang yang bajunya ngepres jangan sampai alasan baju dicuci tidak bisa sholat kalau memang bajunya banyak ya kena najis sedikit biasanya langsung dicuci semuanya tapi di saat kita punya baju terbatas kemudian bagian kaki yang kena najis ya dicuci bagian yang kena najis saja sisanya nggak usah dan ini pernah dilakukan oleh Siti Aisyah dan juga para istri beliau kalau mencuci ya yang dibutuhkan saja karena baju beliau tidak seperti bajunya ibu-ibu yang banyak satu lemari itu enggak jadi bajunya terbatas sehingga dipakai kalau kena najis yang dicuci bagian najis saja dan itu cukup agar kita tidak kena was-was penyakit nah ini mencuci bekas air mani kemudian pergi ke sholat dan dilihat oleh Siti Aisyah waktu Nabi Muhammad berjalan bekas basah bekas dicuci sebagian kering sebagian basah belentong-belentong begitu jadi antara basah dan kering fi thawbi ada di dalam bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini telah diambil oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa yang namanya mani itu najis menurut madhabnya orang lain tapi menurut madhab kita Imam Syafi'i tidak karena di dalam madhab kita ada hujah dalil yang lain suatu ketika juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim laqad ra'aituni afruku min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayusalli fihi ada hadis yang pernah kita baca pada pertemuan yang lalu bahwa Siti Aisyah laqad ra'aituni afruku aku telah menemukan diriku mengerik dengan ujung kuku bekas mani yang kering di bajunya Rasulullah tidak dicuci dikerik saja kemudian Nabi Muhammad melakukan sholat kemudian pernah Nabi Muhammad berkata bahasanya yang man, yang namanya mani itu innama huwa zilatil mukhati awil buzak busok busok ini awil buzak buzaki al buzaq ini maknanya busok air mani itu tidak beda seperti ingus artinya tidak najis itu yang diambil oleh madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan juga waqad karramna bani Adam Allah berfirman telah kami muliakan anak Adam dan cara memuliakannya adalah Allah menjadikan manusia itu suci mulai dari bakal manusia sampai kalau mati bangkai manusia itu juga suci Nah ini, maka di sini ada perbedaan di antara ulama. Eh, menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa yang namanya air mani itu suci, jadi nggak usah dicuci dengan air. Kalau mau dicuci, yaitu boleh-boleh saja karena nah, pengen bersih barangkali. Termasuk ada yang namanya lumpur itu suci. Kalau kita sholat baju kita penuh lumpur juga sah akan nah, tapi kotor kan begitu mungkin ada orang yang bajunya itu jarang dicuci sehingga banyak itemnya di lehernya di lengannya selagi tidak kena najis baju itu tetap suci akan nah, tapi kalau mau dicuci juga boleh tapi membersihkan bukan mencuci yang sesungguhnya jadi mencuci mensucikan itu adalah dari najis Cuman kalau sudah masuk bahasa Indonesia, biarpun tidak ada najis, namanya mencuci ya. Padahal kalau mencuci harus dari yang kena najis. Baik itu hadis yang pertama. Jadi mani itu tidak najis para bapak dan ibu, air mani itu tidak najis. Jadi kalau ada bekas air mani tidak usah dicuci, tidak apa-apa, itu na tidak najis. Baik, itu menurut madhab kita Imam Syafi'i. Jadi hadis ini adalah hadis yang diambil oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah maksud kami apa alangkah dungunya orang kalau setiap melihat hadis sahih harus diamalkan tidak dibanding dengan hadis yang lain ini ahli ijtihad di akhir zaman itu yang sok paling pinter nggak mau taklid nggak mau ngikuti ulama terdahulu kalau sudah melihat itu sohal hadis fawwa madhabi yang penting hadis sahih harus kita ikuti ketemu hadis begini harus dicuci maninya ketemu hadis lain nggak dicuci bingung dia karena mereka orang sok pandai orang goblok yang sok pandai itu bikin susah sementara ulama-ulama kita itu biarpun pinternya kayak apa bahasanya tetap saya ngikut Imam Syafi'i ngikut Imam Syubuki ah, ngikut Imam Nawawi ini adalah ketawaduan para ulama-ulama kita biarpun tahu hujahnya tapi lebih enak kita mengatakan ini saya ikut Imam Syafi'i selesai baik Fondol lanjutkan بسم الله الرحمن الرحيم رضي عنكم عن أنس رضي الله عنه قال قدم الناس من أكال أو أرينة فاستووا المدينة فأمرهم الله فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم واستاكوا النعام فزع الخبار في أول النهار فبأس في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في خرة يستوكون فلا يسكون عن أناس رضي الله عنه قال قدم الناس من أكال أو أرينة فاستواءوا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم واستاكوا النعام فجاء الخبار في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في خرة يستوكون فلا يسكون عن أناس رضي الله عنه قال قدم الناس من أكال أو أرينة فاستواء المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما سخوا قتلوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم واستاكوا النعام فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفى النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم wa sumirat a'yunuhum wa ulku fi kharrati yastawkuna fala yuskauna Baik, bismillahirrahmanirrahim Hadis diriwayatkan oleh dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala beliau berkata Qadima nasun min Oklin Ada orang datang dari Oklin ada kabilah Uklin suku Uklin Aurainata atau suku Urainah dalam riwayat ada tujuh orang empat dari Uklin yang tiga dari Urainah atau sebaliknya ada rombongan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian fajtawawul madinata setelah mereka sampai ke Madinah fajtawaw merasa tidak kerasan tidak nyaman jadi masuk Madinah kok enggak kerasan enggak nyaman terus efeknya sakit sakit tidak kerasan masuk Madinah sakit karena tidak kerasan ijtawa itu sakit karena tidak betah fa'amarahumun nabiyyu lalu nabi memerintahkan kepada mereka biliqahin untuk datang ke tempat penggembalaan onta ada di tengah padang suruh pergi pergilah kamu ke sana itu ada onta banyak wa yashrabu min abwaliha dan meminum dari air kencingnya wa albaniha dan air susunya pergilah fantolaku kemudian mereka pergi setelah mereka pergi ke sana ke tempat gerombolan onta minum dari susunya minum dari air kencingnya onta falamma sahhu tatkala mereka itu sudah puas sehat sahhu dalam riwayat lain saminu setelah mereka kenyang perutnya jadi gemuk qatalu mereka membunuh ra'ya an-nabi tukang penggembala ontanya Nabi nah ini orang tidak mau diuntung sudah sakit oleh Nabi Muhammad suruh datang tuh datang ke ontaku sana minta minum air kencingnya sama susunya setelah mereka kenyang sehat seger buger malah pengembalanya itu dibunuh wastaqun na'ama tidak sampai di situ sudah membunuh yang menggembala eh binatang ternaknya Rasulullah tadi dibawa digiring pastaku lalu mereka menggiring ama binatang ternak tadi Faja al khobaru sampailah berita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi awalin nahari pada awal nahar. Jadi semalamam dibawa pergi. Jadi awal nahar eh, jadi ini berangkatnya Intinya di pagi hari ini waktunya tidak dijelaskan di pagi di awal nahar menjelang siang ada berita bahwasanya tamu yang datang ke Nabi Muhammad yang disuruh untuk meminum susu dan air kencing itu ternyata telah membunuh pengembalanya Rasulullah sekaligus membawa onta-ontanya. fi atharihim kemudian Nabi Muhammad mengutus Faba'atha Nabi Muhammad mengutus orang-orang fi atharihim untuk mengikuti jejak mereka. Mengikuti jejak orang-orang tersebut. Falam martafa'an nahar sampai siang ji'abihim bisa ditangkap orang-orang itu. Dalam riwayat Nabi Muhammad mengutus 20 orang untuk menangkap tujuh orang yang telah melakukan kedoliman tersebut. akhirnya ji'abihim didatangkanlah mereka-mereka orang dari Oklin dan dari Urainah tersebut fa'amara kemudian Nabi Muhammad menyuruh biqat aidihim untuk dipotong tangan mereka wa arjulihim dan kaki mereka wa summirat ayunuhum dan mata mereka dipas ditusuk wa ulku lalu dilemparkan al harrota di tempat panas yastasquna mereka minta minum fala dan mereka tidak diberi minum baik ini adalah cerita seorang rombongan orang datang ke Rasulullah ternyata di situ mengeluh karena sakit tidak kerasan oleh Nabi Muhammad kalau bahasa kita minum air Cirebon nanti bakal kerasan di Cirebon ya. Nah, buktinya kita kerasan di Cirebon gara-gara minum air Cirebon. Ya memang susah kalau Cirebon harus minum air Pontianak ya masa. Dan ini suruh minum susu dan air kencingnya onta. Dari yang pertama ini ada pembahasan, tapi pembahasan umum dulu bahwa di sini ada pembahasan masalah najis tidaknya air kencing satu yang kedua adalah hukum merampok hukum merampok ada dua hukum merampok itu seperti apa pencuri lain kalau merampok beda kalau urusan masalah kenapa Rasulullah kok menyuruh meminum air kencingnya onta kan air kencing najis padahal tidak ada obat dari sesuatu yang najis Allah innallaha la yaj'alu shifaan innallaha la yaj'alu shifaa' ummati fima harrama 'alaiha Allah tidak akan menjadikan kesembuhan itu pada sesuatu yang haram enggak ada obat itu dari yang haram enggak ada Makanya jangan buru-buru mengatakan mentok nggak ada, aku harus min makan yang haram. Kalaupun ternyata, nah makanya yang pernah ditanyakan bagaimana tentang vaksin yang ada haramnya ya sebetulnya ada yang lainnya pasti ada bohong tidak ada Rasulullah lebih cerdas dari kita dan beliau bicara dengan wahyu kalau ada orang yang mengatakan nggak ada itu orang malas pasti ada Allah tidak akan memberikan obat kecuali dengan yang halal apa tidak kuat oh ya baik tidak apa-apa baik uh, hukumnya apa sih air kencingnya binatang-binatang tersebut ternyata para ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Menurut madhab kita Imam Syafi'i, madhab kita air kencingnya orang najis jelas. Air kencingnya binatang juga najis. Binatang apa saja kalau air kencingnya binatang itu najis itu menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan mereka juga punya hujah-hujah tersendiri tetapi menurut madhab lain seperti madhabnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa semua binatang yang halal dagingnya maka kotorannya tidak najis tetapi bukan berarti yang tidak najis boleh dimakan ya tidak boleh habis itu bikin pepes kotoran sapi nggak ada nggak ada di dalam madhab maling malik pun nggak ada orang bikin pepes itu nggak ada asal tahu saja dan ini meringankan waswasnya ustadz yang kena penyakit waswas ustadz kok kena penyakit waswas ini musibah atau Imam Ghazali Bahkan di dalam fikih kita kalau ada ustadz waswas makruh loh ya ngikut jadi makmumnya orang kena waswas was Oh, oh, oh, Allah. wuduknya satu jam. Jangan bermakmum dengan dia. Biarpun katanya orang paling fakih seluruh dunia, paling alim seluruh dunia. Hukumnya makruh dan pahala jamaah kita hilang nanti. Makanya ustadz-ustadz jangan kena waswas was sebab kalau ustadznya waswas was pasti kena muridnya nanti lah ternyata urusan najis ini gampang. Makanya suatu ketika ada orang was-was najis. Kayak kena najis terus. Ketemu dengan seorang, seorang alim besar yang bernama As-Said Ahmad bin Hasan Al-Attas. Akhirnya suruh sholat di satu tempat. Kamu sholat di situ. Astagfirullahaladzim ya Syekh, gimana aku sholat di sini? Sholatnya di atas kotoran onta. Sholat di situ, Enggak mau sholat di masjid, sholat di situ akhirnya dia melakukan sholat di tempat itu gimana sholat saya sah? sholat musah lah kok bisa? kamu jangan was-was penyakitmu itu berbahaya sebab menurut madhab Imam Malik kotoran itu tidak najis nah ini kotoran itu tidak najis lah karena kotoran itu tidak najis menurut madhab Malik maka dalam keadaan tertentu untuk pengobatan itu boleh tetapi ulama memberi catatan untuk dijadikan obat itu boleh kalau pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad lebih tahu misalnya kencingnya onta sehingga kita pernah membaca cerita karena di Arab sana kencing onta ada dijual untuk obat musuh-musuh Allah mengkritik Islam jorok kencing onta kok dijadikan obat masuk laboratorium di barat sana ternyata setelah masuk laboratorium ada jenis pembunuh obat pembunuh penyakit di dalam perut yang hanya ada di dalam kencing onta dan tidak ada di tempat lain jadi itu adalah Nabi Muhammad SAW berbicara dengan wahyu ini selesai di sini masalah kotoran binatang yang boleh dimakan najis bu ya jangan enak-enak nyakuin kotoran ayam nggak ada gunanya bau ya mentang-mentang nggak najis ya sudah saya mau nyakuin kotoran ayam nggak usah macem-macem ya menurut madhab kita Imam Syafi'i ya sah sah saja tetapi menurut madhab Imam Malik ternyata disederhanakan tidak sampai na tidak najis termasuk kencing itu baik selesai itu madhab-madhab kita apa bu najis ya najis jadi tetap kayak biasa ya jangan macam-macam jangan berubah di rumah mentang-mentang dapat ilmu baru ngentengin juga nggak bener itu hanya untuk orang spesial yang kena was-was itu saja jangan kena was-was dientengin gampang kemudian yang kedua masalah ini ngerampok membunuh kalau kita melihat hukumannya saja ibu bingung kan astagfirullahaladzim dipotong tangannya dipotong kakinya kemudian dicolok matanya nggak dikasih minum jahat bener tuh Islam ya kayaknya sih begitu tapi lihat dong ceritanya bagaimana tujuh orang membantai satu orang di dalam Islam ada kisos ini babnya bab hirabah di dalam Al-Quran disebutkan hirobah itu apa? Dipotong tangan kanan dan tangan kiri. Itu kalau tidak membunuh, orang rampok saja tidak membunuh, dipotong tangan kanannya sama kaki kiri. Bukan tangan kiri ya. Kalau membunuh plus dibunuh, kisos. Ini termasuk sandaran hukum. Ada kisos karena dia membunuh membunuh sudah ditolong dan memang tidak ada orang jahat kayak rombongan ini bayangkan sudah dikasih susu sampai kenyang malah dibunuh orang yang menolongnya ini seandainya yang menolong itu saja jahat mungkinlah tapi ini menolong baik atas perintah Rasulullah malah dibunuh maka kita menemukan di dalam fikih kita ada bab hukumannya al-hirabah orang yang merampok plus membunuh hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya kemudian setelah itu dibunuh adapun di sini ditambah dicolok ke matanya itu tidak diambil oleh para ulama ya hanya itu keadaan tertentu karena orang itu jahatnya luar biasa jadi ini uh, yang jelas di dalam hukum fikih kita kalau ada perampok saja tidak membunuh dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Kalau dia itu sampai membunuh plus dibunuh. Kemudian dimasukkan bab hirobah ini adalah orang korupsi ngambil uang negara itu dimasukkan bab ini oleh sebagian ulama maka dibunuh saja nggak pakai potong tangan ya semestinya ya dilaksukan ah. hanya sebagian juga mengatakan persis potong tangannya dulu karena ngambil harta kemudian karena ini hartanya umat maka harus dibunuh kalau seandainya ini diterapkan nggak usah pakai KPK orang sudah pada ketakutan karena nyantai ibaratnya pencuri jemuran di kampung kita ditempeleng kayak butot cakil yang korupsi miliaran bisa jalan-jalan sampai kota Brazil kan begitu ya ini permasalahannya ini maka kalau sudah seandainya ini ada ada hukum undang-undang yang tegas bakal aman Cina saja begitu baik ini adalah hukum tentang orang melakukan kejahatan merampok dan membunuh baik ini saja insyaallah karena waktu sudah habis untuk tajridus sore kita akan berbicara tentang fikih umum kami terlintas ada orang sakit ada orang-orang yang ditimpa penyakit ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menghadirkan fikih mendadak. Kita kemarin fikih apa? Salat selesai? Sudah bisa salat ya? Bisa sudah bisa jadi ustaz salat kan? Dengan berapa? 17 rukun ya? Gampang ya? Harus bisa sudah. Nanti gampang itu salat itu sudah selesai dengan rukun, lima rukun qauli, satu rukun kolbi, sisanya adalah rukun fi'li, sudah dirinci satu persatu dan dihafal karena sudah kita bagi seperti itu maksudnya biar mudah dihafal bisa dites nih membaca kabira walhamdulillahi kathira wajib atau tidak wajib yang perlu dites nih tidak wajib membaca sami Allahu liman hamidah wajib atau tidak tidak wajib sujud wajib tidak ah, ada yang gelap ya Jun ah. pernah sujud barangkali sholatnya lah ini maksud kami itu itu fikih yang penting untuk dihajarkan kepada ibu-ibu sepuh yang belum bisa sebab mohon maaf ada di sebuah kampung orang tidak bisa sholat jadi dia ke masjid itu hanya ikut-ikutan karena tidak enak ke masjid nggak bisa sholat mau belajar malu karena harus duduk sama anak-anak kecil nah, itu yang salah gurunya maka kita ajari mereka cara sholat yang gampang kita bedakan bu ya kalau ngajar ini anak-anak kecil ini orang sepuh kalau orang sepuh ajari yang wajib dulu itu yang kita sebutkan kalau anak-anak kecil mah belum wajib sholat dari awal jadi ada kurikulum manula ada kurikulum balita ada kurikulum kurikulum anak-anak itu ada sendiri jadi agar mereka itu sempurna di dalam melaksanakan ibadah, jangan dibikin susah. Kita selesai sudah masalah itu. Ada yang amat penting adalah jika orang tersebut anak-anak barangkali kalau sudah air hujan tidak turun nggak apa-apa karpetnya itu digelar di depan kalau memang hujan sudah tidak turun, karpet di depan tadi kita perkirakan hujan turun, karpet di belakang. Ada fikih mendadak kami terlintas karena kemarin banyak orang sakit. Ada hukumnya menjamak mengumpulkan sholat karena sakit ya. Tolong diperhatikan, jangan diseksa orang sakit dengan ibadah wajib digampangkan ya kalau ada orang sakit mangga ibu maju boleh silakan silakan ada boleh muter dari depan boleh bu ini masih ada kalau 10 20 orang di depan masih bisa di sini jika ada orang sakit yang sakitnya ini memberatkan kalau dia itu sholat maka diperkenankan bagi orang tersebut untuk menjamak di antara dua sholat misalnya parah sekali waktu sholat maghrib ya Allah pusing mau bangun tuh betul-betul pusing sekali atau mungkin ada penyakit yang waktu itu parah di waktu maghrib tapi diperkirakan nanti jam 10 malam itu ringan ya sudah jamak takhir saja diniatkan atau jenis penyakitnya ini perlu orang ini harus diimpus ya kata dokter diimpus nanti jam 8 atau jam 7 jam 7 itu belum masuk waktu isya ya diimpus jam 7 karena diimpusnya jam 7 maka kalau sudah diimpus kan nyambung kena najis nanti ditusuk jadi najis jadi ribet kan sholatnya maka saat itu sholat saja di waktu maghrib sholat maghrib dengan sholat isya di jamak takdim jadi disesuaikan yang penting kita itu memperhatikan orang yang sakit yang bersama kita digampangkan ini bukan fikih yang aneh ini adalah fikih yang masyhur di dalam madhab Imam Syafi'i kita di sini tidak membawa fikih aneh-aneh barangkali yang pernah membaca fikih itu baca di kitab Fathul In bab akhir bab sholat jamak itu ada cuman ini jarang dihadirkan jarang disebutkan padahal perlu kalau orang sehat mah terserah sholatnya harus sendiri-sendiri memang duhur duhur asar-asar tapi orang sakit ini Masya Allah kadang-kadang berat untuk melakukan sholat bukan berat di apanya berat ribet persiapannya harus wudhu, harus ini dan sebagainya maka kalau ada orang sakit, sakit parah boleh dia menjamak di antara dua sholat boleh didahulukan atau ditakhir jamak takdim atau jamak takhir syaratnya sama kalau jamak takdim misalnya ibu pengen melakukan sholat isya bersama maghrib di waktu maghrib habis adzan maghrib pengen sholat minum obat biar cepat istirahat gimana supaya nanti tidak bangun lagi dan saya pusing sekali langsung saja melakukan sholat maghrib sekaligus sholat isya nanti nyantai atau sakit masih parah sekali pesan sama keluarganya Neng tolong bangunin saya jam 1 nanti saya mau sholat maghrib sama isya jadi boleh bu ini gampang bukan fikih aneh ini sebab banyak orang kalau sudah sholat libur sholat kalau sudah sakit libur sholatnya termasuk di rumah sakit harus kita perhatikan orang-orang yang sakit itu bagaimana mereka tidak merasa tenang-tenang saja di saat meninggalkan sholat ini musibah. Dan musibahnya karena tidak punya ilmu. Padahal sangat gampang. Kalau ada orang punya ilmu mudah. Kalau jama takdim syaratnya ya di waktu awal didahulukan yang dulu bu ya kalau jama' takdim Ibu-ibu sakit termasuk barangkali yang jadi mantri, dokter. Ini tambahan ilmu ini penting. Ibu sudah sholat atau belum? Belum. Ibu mau sholat sekarang mau nanti? Susah nggak bisa sholat. Ibu bisa sholat. Kalau ibu bisa sholat sekarang saya tunggu. Nanti saya impusnya nanti. Atau nanti saja malam sholatnya. Tapi diniatkan ya. Niatnya dari awal. Kalau jamak takdim misalnya sholat isya mau dilakukan di waktu maghrib atau sholat asar dilakukan di waktu zuhur syaratnya adalah sholat yang pertama harus didahulukan urut ya kemudian bu, langsung berurut-urutan nggak boleh terpisah ngobrol dulu nggak jadi habis sholat maghrib langsung sholat isya maghrib tiga rakaat isyaknya empat rakaat pun caranya sudah kita sebutkan bisa berdiri berdiri nggak bisa duduk nggak bisa ini ya tetap jadi gampang makanya pokoknya kalau punya ilmu nggak ada orang nggak bisa sholat dan termasuk bekti kita kepada orang tua kita itu di saat orang tua sudah sepuh kris, kritis itu adalah ini kita perhatikan urusan ibadahnya beliau sudah nggak pengen bakso pedes sama sate lagi sudah Berita pingin bagaimana dekat kepada Allah, ingin bahwasanya di saat dicabut nyawanya dalam keadaan melakukan sholat. Makanya diperhatikan di sini. Kalau jaga orang sakit, tolong yang banyak ibadah, jangan jaga orang tuanya yang sudah sekarat sambil nonton sinetron dar der dar der katanya apa capek. Astagfirullahaladzim. Nunggu ibunya capek. Zikir terus dekat orang tua yang sepuh itu. Capek di saat ibunya sama-sama nonton film mati bagaimana kira-kira? hati-hati ini diperhatikan jadi termasuk dibimbing urusan sholatnya jamak takhir at jamak takdim atau jamak takhir ibu bisa sholat sekarang kok tidak repot nak ya sudah bu niat saja di jamak takhir niatnya waktu yang pertama jadi di saat di maghrib itu harus niat maksudnya laporan ya Allah saya tidak bisa sholat sekarang mau saya tunda nanti ya langsung saya tunda nanti boleh ditunda sampai waktu isya isya kan panjang setelah itu baru sholat isya jamak takhir dan syaratnya jamak takhir nggak terlalu banyak syaratnya nggak ada syaratnya boleh didahulukan yang isya boleh didahulukan yang maghrib tapi yang lebih bagus didahulukan maghribnya tetap urut itu didahulukan adapun apakah langsung atau tidak boleh tidak langsung dan boleh langsung jadi untuk jamak takhir tidak banyak syaratnya baik ini adalah ilmu kita tentang bagaimana sholat jamak kalau memang ada orang sakit kelihatannya banyak orang berpenyakit saat ini ya Allah ingin mengangkat derajat mereka dan juga minimal buat kita jangan membayangkan kalau anda lagi sehat gampang jangan merendahkan gitu aja pakai jamak orang sakit loh ya orang tahu ukurannya masing-masing ada yang demam ngambil air wudhu dinginnya setengah mati uh bayangkan kalau nanti bayangin wudhu lagi bisa nggak sholat maka langsung saja wudhu sekali setelah itu sholat dua jamak takdim maghrib dulu baru isya kalau subuh nggak ada jamak takdim subuh nggak bisa digabung dengan duhur nggak bisa disabung dengan isya subuh itu spesial ya harus dilakukan sendiri sholat subuh ini termasuk di rumah sakit tolong diperhatikan orang dalam keadaan apa pun wajib sholat masih ada impusnya tetap ia wajib melakukan sholat ada infus. hanya nanti ada hukumnya bagaimana kalau orang melakukan sholat di tangannya ada infus. ini ada pembahasan sebab kaidahnya semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya maka wajib diulang yang penting nggak dosa dulu jadi orang sakit dalam keadaan diinfus dia wajib melakukan sholat bisa wudhu wudhu nggak bisa tayamum hanya karena dia bersambung dengan najis ada tusukan najis itu maka nanti kalau sudah sembuh ngulang mau ngulang bu atau pengen nggak usah ngulang boleh nggak ngulang mati eh habis sakit sudah nggak dosa sholatnya dalam keadaan punya infus bajunya kena najis repot dilepas ya dosa sholat dalam keadaan ada najis tapi wajib diulang kalau sem sembuh kalau dia tidak sembuh langsung mati enggak dosa pahalanya banyak husnul khatimah jadi ini adalah barangkali yang lupa diantara kita untuk mengingatkan kepada orang yang sakit sisi ini sisi ibadah dan digampangkan setelah itu agar memperbanyak kalimat taibah la ilaha illallah atau Allah Allah Allah dan diupayakan ahli baitnya keluarganya itu membaca ayat suci Al-Quran sering menampakkan ibadah di depannya agar ada kerinduan kalau seandainya dia rindu ya Allah kalau sembuh saya pengen sholat kok dicabut nyawanya itu husnul khotimah kayak orang melakukan sholat tapi kalau lagi nonton yang enggak-enggak Masya Allah itu anak durhaka ini baik ini saja tentang apa fikih sholat kita kami terlintas karena semalam banyak surat minta obat minta obat dan banyak diantara saudara-saudara kita ada yang punya penyakit yang luar biasa berat ya jadi ini dienteng digampangkan saja dan itu fik, bukan fikih ngentengin itu fikih yang dikukuhkan di dalam madhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala baik sekarang kita membaca kitab Riyadus Solihin hadis berapa al-khamis qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal al-khamisu hadis yang kelima An Anasin diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan mengambil pedang yauma Uhud Uhudin waktu perang Uhud waktu perang Uhud Nabi Muhammad tiba-tiba mengambil pedang Fakala lalu Nabi Muhammad berkata Man yakhud minni hadha Man ya'khudhu siapa yang mau mengambil minni dariku hada ini pedang. Siapa yang mau pedang ini? Wah. Dikasih oleh Rasulullah semuanya mau. Dikasih pedang oleh Rasulullah. Siapa mau pedang ini? Fabasatu kemudian orang pada melebarkan aidihim tangannya. Maksudnya pada menengadahkan menjulurkan tangannya mereka pada menjulurkan tangannya kami ya Rasulullah anak aku aku ya Rasulullah kullu insanin minhum setiap dari mereka mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang Rasulullah kami ya Rasulullah yang akan ambil kami mau ini barokah ini pedang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala tapi Nabi Muhammad kok tidak langsung ngasih tapi masih bertanya man ya'khudhu bihaqi man ya'khudhu bihaqi siapa kira-kira yang mau yang mau mengambil pedang ini dan dia mau memenuhi kewajibannya terhadap pedang ini memenuhi kewajiban terhadap pedang ini hak-haknya pedang ini pedang punya hak boleh ngambil tapi siapa yang bisa memenuhi kewajiban terhadap pedang ini kewajiban kalau diberikan jadi hak Haki. Siapa yang mengambil pedang dengan bisa memenuhi kepada haknya pedang ini? Apa haknya pedang ya Rasulullah? Kan begitu. Setelah ditanya siapa yang boleh boleh mengambil pedang asalkan mau memenuhi hak-hak terhadap pedang ini. Pada mundur nih. Apa ini? Kewajibannya apa? rupanya orang masih pada mikir begitu ada satu orang yang langsung faham Faqala Abu Dujanah berkata Abu Dujanah ana akhuduhu dihakki aku yang akan mengambil ya Rasulullah dan akan aku penuhi haknya apa haknya pedang Abu Dujanah faham pedang untuk perang menebas lehernya musuh yang kurang ajar kepada Islam aku yang ambil ya Rasulullah dan akan aku penuhi haknya ini babnya bersegera. Memang orang harus cerdas di dalam mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Ditawarkan oleh Rasulullah, ayo siapa yang mengambil pedang? Ditanya siapa yang bisa memenuhi haknya? Masih bingung. Maka yang bergegas adalah Abu Dujana dan ternyata benar orang ini adalah orang mati syahid. Sehingga para sahabat Nabi setelah itu melihat Begitu beraninya Abu Dujana mengambil pedang Rasulullah dan berkata, "Aku bisa memenuhi haknya." apa kira-kira yang bakal dilakukan sehingga para sahabat Nabi selalu memperhatikan Abu Dujana luar biasa beliau perang tidak seperti biasanya lebih ganas dari sebelumnya telah dipenggal leher musuh-musuh Allah banyak sekali dan nanti akhirnya Abu Dujana juga mati syahid nah, ini yang hadis ini dihadirkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala untuk menunjukkan bahwa Beginilah kekasih-kekasih Allah dalam berlomba-lomba mendapatkan kemuliaan kebaikan. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Siapa yang bisa melakukan? Kalau bisa saya, jangan nunggu orang lain. Lah biar sampean sadalah bagian saya kan sudah. Wah. Makanya di dalam ithar mementingkan orang lain dalam urusan ibadah ini nggak baik, nggak benar, kayak kebanyakan amal saja. Rebut saya bisa berbuat bu ada orang sakit masuk rumah sakit nggak bisa keluar tuh siapa yang bisa mengeluarkan nggak usah nunggu sampai aja lah enggak berapa dibutuhkan saya nomor satu nah ini sahabat nabi seperti itu berlomba-lomba di dalam kebaikan semua nih urusan kebaikan nggak boleh kita mengutamakan orang lain kalau urusan hak kita harta, makan boleh. Kalau kita mau salah makan, baju dahulukan orang lain. Ibu dikasih uang, dahulukan saudara. Mau makan, orang lain dahulukan. Tapi ibadah jangan. Makanya termasuk Imam Sujuti di dalam wa Nadhair menyatakan al-ithar bil al-itharu bil ibadati makruh, mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah itu makruh. Misalnya paling bagusnya para bapak sop yang pertama itu sudah dapat sop pertama ada orang sepuh datang di belakang mangga disilakan dianya mundur makro kalau urusan sop urusan ibadah jangan mengutamakan orang lain diri sendiri nggak ada adab di sini adabnya kepada Allah akhirnya orang tuanya dikasih mangga ya memang adabnya orang Jawa kita itu memang begitu ya mangga mangga silahkan enggak kita yang dulu yang dapat hak untuk kemuliaan kayak kebanyakan pahala saja kita ngasih-ngasih ke orang Ya, ini makroh malahan. Ya, kalau kita tahu nomor satu sop satu ya saya. Mbah kita biarin di belakang ngapain terlambat kan begitu? Kiai kita nih ngapain terlambat dia ya, biarin di belakang nggak usah mangga kiai mangga ustadz nggak ada itu makanya ilithar bil ibadah makro pakai kopiah ya, sunnah kan kiainya nggak pakai kopiah ya? kiai pakai kopiah ya saya salah pakai sendiri salahnya kiainya nggak pakai kopiah Gak usah mengutamakan orang lain urusan ibadah. Kalau urusan makan, tempat yang bagus, baju, urusan dunia, ya utamakan orang lain. Tapi urusan ibadah jangan. Kita harus berlomba, berebut. Ini yang harus kita perhatikan di dalam masyarakat kita itu seperti itu ya karena belum punya ilmu ini terjadi bahkan kadang-kadang kalau kita datang pun ada anak-anak enggak ente duluan ya lebih dulu kalau saya dikasih saya mau langsung alhamdulillah saya dikasih lumayan dapat sop pertama didoakan tiga kali oleh Rasulullah Allah berikan rahmat sop yang pertama siapa lagi ya Rasulullah sop pertama siapa lagi Allah baru sop yang kedua kan enak jadi ini jadi urusan kebaikan jangan dahulukan orang lain ya biar kamu sajalah yang sedekah saya kan sudah biasa sedekah ya salam hebat bener tuh orang berlomba nggak ada ibaratnya begitu ya ini yang dicontohkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam urusan perang ini fawalka fa'akhodahu kemudian orang ini fa'akhodahu mengambil pedang tersebut Fawalakobihi kemudian memecah dengan pedang tersebut hamal musyrikina kepala orang-orang yang musyrik maksudnya menerjang barisan kaum musyrikin begitu dahsyatnya mereka rawahu muslim hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim rahimahullahu ta'ala ismu abi dujanah namanya adalah samak ibn kharsyah namanya samak Kauluhu ahjamal kaumu maksudnya dengan ahjamal kaumu adalah tawakkofu berhenti. Jadi waktu Nabi Muhammad berkata, siapa mau ngambil pedang ini? Kami ya Rasulullah. Siapa yang bisa mengambil dengan haknya? Diam pada mundur. Abu Dujanah yang maju dan dia yang berhasil. Baik. Kemudian falaqa bihi maksudnya syaqqa memecah, membelah barisan. Hamal musyrikin ai ru'usahum kepalanya kaum musyrikin maksudnya menerjang barisan kepala kaum musyrikin untuk menghancurkan mereka dan benar Allah memberikan kemenangan kepada Ibnu Dujan Abu Dujanah baik as hadis yang keenam Ani Zubair bin Adi diriwatkan dari Zubair bin Adi qala beliau berkata Ataina Anas aku datang kepada Anas bin Malik bin Malik radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya Fasyakawna ilaihi lalu aku mengadu kepada Anas bin Malik manal minal hajjaji apa yang kami tahu ketemui dari kejahatan minal hajjat dari hajjat hajjat itu dolim. jadi ini adalah bawahannya Marwan ibn Hakam yang ada di Hijaz dan Syam ya hajjat ini zalim main penggal leher itu diktator nggak cocok sama ulama mak langsung sikat lah orang mengadu tentang keadaan hajat ini Zubair ibn Adi mengadu kepada Sayyidina Anas bin Malik tentang keadaan Hajjaj Fakola kemudian Sayyidina Anas hanya berkata isbiru bersabarlah engkau fa innahu sesungguhnya layak ti zamanun tidak datang satu masa illa walladhi ba'dahu kecuali masa setelahnya itu syarrun lebih jelek lagi minhu dari masa sebelumnya hatta talqau rabbakum sampai engkau ketemu Tuhanmu nanti Sami tuhu kata Sayyidina Anas bin Malik aku mendengar kalimat ini min nabiikum dari nabimu Nabi Muhammad rawahul Bukhari hadis riwatkan oleh Imam Bukhari maksudnya begini kondisi hajat Siti ibaratnya kalau zaman sekarang waduh kondisi tidak memungkinkan pemerintah tidak membantu urusan dakwah kemungkaran ada di mana-mana ini ngaduk. Kata Hajat, isbir. Jangan dipikirin itu. Yang kamu fahami bahwa tidak ada satu zaman kecuali nanti ada zaman lagi lebih buruk dari zaman sebelumnya. Maksudnya apa Tetap saja berjuang, jangan mikirin. Maksudnya jangan bikin alasan itu. Tidak dibantu oleh pemerintah, tidak dibantu oleh negara, jangan jadikan alasan mandek kalau mau dakwah, kalau mau berjuang. Terus berjalan Sebab apa? Setiap zaman akan ketemu zaman lebih jelek lagi. Nanti lebih parah lagi. Nanti lebih parah lagi. Nanti lebih parah kalau nunggu. Bah nunggu pemerintahannya bener, nunggu ini bener. Ya bisa saja nggak berjuang nanti. Ayo maju. Jangan nunggu esok hari. Ubah darah, bersegera. Ini kasusnya di dalam pemerintahan hajat waktu itu. Apalagi kalau pemerintahannya tidak sampai derajat main sembelih lah kok males berdakwah ini atau minta dikirim hajat di negeri kita Ah, Kalau sudah mudah, ini mau dakwah mah gampang sekarang Ustadz mau ceramah gampang. Sampai begitu gampangnya orang ngaku nabi pun selamat di Indonesia kan? Apa nunggu muncul hajat yang sedikit ceramah di lehernya? Maka para ustadz harus bangkit dalam hal-hal urusan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan nunggu esok. Maksudnya begini, Bu. Ya Allah, mau ngaji kok nggak punya motor punya apa sih bu sepeda pakai sepeda nunggu lumpuh dulu jangan nunggu pokoknya sekarang itu lo mampu kita itu apa berangkat jangan ya Allah punten saya sebetulnya pengen ngaji tapi nggak ada yang nemeni kemudian ah, masih bisa jalan enggak bu bisa masih bisa jalan kok pusing nunggu dipatahkan dulu kakinya eh ini maksudnya itu jangan sampai nunda esok hari. Nunggu, wah nanti insya Allah kalau sudah punya mobil saya ngaji. Hmm. Sudah punya mobil banyak kesibukan ya, ada alasan. Nanti sudah. Ini yang disebutkan mubadarah bersegera di dalam amal. Jadi jangan mengeluh, jangan beralasan untuk tidak ibadah alasannya urusan-urusan kita ini dunia, urusan negara, urusan politik, urusan masalah materi itu tidak diperkenankan makanya isbir, sabar kejadian kayak apapun tutup telinga, tutup mata maju terus karena apa? begitulah keadaan zaman setiap zaman akan ketemu zaman lagi yang lebih jelek lagi ini zaman ya adapun ahlinya memang ada orang soleh zaman ini tetap ada orang kekasih Allah tetap ada bahkan dalam riwayat jumlahnya waliullah sama mulai dari masa ke masa wali Allah itu tetap sebab kalau meninggal satu diganti yang satu meninggal satu diganti yang satu ada termasuk yang disebut dengan wali abdal kutub pun begitu nanti diganti cuman kita tidak tahu Husnudun saja kutub ini kutub ini dan sebagainya inilah maksud, maksud, eh, maksudnya Imam Al-Nawawi menghadirkan hadis ini memacu kita jangan beralasan sebab ini benar Berasalan nunggu waktu nanti ini adalah bisa terjadi di siapa saja, santri. Makanya santri kita kita kita halang-halangi, jangan berangan-angan sekolah ke luar negeri. Kalau digampangkan oleh Allah berangkat ke luar negeri, mangga. Sebab pengalaman dulu waktu kita mondok, yang nunggu sekolah di luar negeri itu padahal berangkatnya dua tahun lagi. Dua tahun tidak mau belajar. Kenapa? Nanti saja kalau sudah di luar, hmm, kan? yang di luar Jawa itu belajarnya males karena pak nanti setelah tamat mau ke Jawa ada apa di Jawa gitu loh yang kita pernah kayak kita di Pontian jadi pengennya ke Jawa ke Jawa di Jawa banyak orang tidur orang goblok juga banyak kan begitu ini biarpun di Kalimantan di Sulawesi rajin di Indonesia rajin tidak usah nunggu nanti biasanya tuh nanti nanti sajalah kalau ada yang pengen mondok kalau memang betul-betul pengen mondok dikasih tempo di rumah belajar jangan nanti saja kalau sudah di pondok saya akan belajar enggak jangan nunggu nanti sekarang belajar orang bisa alim dengan di mana saja bisa menjadi dapat ilmu dengan cara apa saja tidak harus belajar di sana di sini bisa saja ternyata dengan ustadz di kampung kita inilah yang bisa kita sampaikan dari dua hadis ini semoga Allah memberikan manfaat dan senantiasa menumbuh suburkan semangat kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang mau ditanyakan dipersilahkan wallahu a'lam bisawab. Pada para kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk menanyakan hal-hal yang saya sendiri belum paham. Adapun yang ingin saya tanyakan pertama ada kaitannya dengan pelaksanakan pelaksanaan ibadah haji. Banyak eh, para calon jamaah haji yang memulai mikotnya, apakah itu dari Bir Ali atau dari King Abdul Aziz, dengan tujuan uh, ihram haji. Kemudian dalam perjalanan menuju uh, Masjidil Haram, mereka banyak yang berubah dari niat ihram haji ke ihram umrah. Apakah niat yang kedua ini bisa sah dan tidak perlu kembali ke mikot awal? Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti kita biasa membaca doa dalam sholat Di akhir bagian sholat ada doa Allahumma inni bika minal qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal dan seterusnya. Dari doa ini yang ingin saya tanyakan fitnatul mahya wal mamat ini seperti apa mohon dijelaskan. Kemudian dajjal ini termasuk bangsa manusia atau jin atau bangsa yang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga seperti kita mengamini setiap Buya menyampaikan doanya bahwa dalam doa Buya ada kalimat Ya Allah jadikan kami ini orang-orang yang mencintai akan kekasihmu Ya Allah yang dari percayaan saya dalam hal ini adalah batas maksimum dan minimum seseorang mencintai kekasihmu ya Allah ini seperti apa dan mohon penjelasan dari Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah lain kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siar agama Islam. Ada dua pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Dan tentunya nanti di padang masar ataupun di akhirat akan mendapat uh, mendapat hisap atau pertolongan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa uh, pertolongan atau apa hisab tersebut dan tentunya ada orang-orang yang khusus apakah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga akan mendapat maksud saya itu syafaat begitu oh ya bukan hisab dari uh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus yang yang kedua uh, bahwa umat manusia ini akan apa ada ada beberapa golongan gitu. Kalau tidak salah ada 73 golongan. Tentunya ada dari 73 golongan ini ada satu golongan yang yang yang yang benar. Ini seperti apa golongan yang benar ini? Tentunya saya mohon mohon mohon penjelasan dari Ibu ya. Terima kasih. Kurang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Buya, saya mau nanyakan mengenai sholat yang dulu pernah Buya jelaskan yaitu dari sholat wajib terus sholat sunnah itu disunahkan untuk berpindah-pindah karena nanti di sana e, menjadi saksi sekarang yang saya tanyakan bagaimana kalau saya sholat duha 12 rokaat apakah itu juga berpindah-pindah gitu makasih assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, apabila kita mengikuti misalkan madhab Imam Syafi'i, apakah kita mesti berikrar saya mengikuti madhab Imam Syafi'i terlebih dahulu ataukah kita dengan mengikuti misalkan cara sholatnya, cara itunya, itu sudah termasuk mengikuti madhab Imam Syafi'i? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, kalau Al-Quran itu kan nggak boleh dipegang saat kita sedang mens, boleh dipegang saat e, Latinnya itu lebih banyak daripada huruf Al-Qurannya. Begitu yang Buya sampaikan. Salahkah yang saya lakukan? Suatu saat ada orang yang meminta alamat Eh, semacam kartu nama alamat pengobatan ditaruh di bawah Al-Qur'an. Terus saat keadaan mens untuk mengangkat untuk mengambil kartu nama itu kan harus diangkat uh, Qur'annya. Uh, salahkah yang saya lakukan saya memegang kain terus me, kain itu untuk menghalangi megang Al-Qur'an itu. Terus kalau misalnya udah sholat jamaah dengan suami kan kalau misalnya kita salaman itu kan batal berarti nggak boleh uh, untuk ngaji itu harus wudhu lagi. Boleh nggak kalau salamannya dilapisi dengan kain sarung sarung tangan atau kain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mohon maaf ya. ya. Tadi menjelaskan mengenai sholat waktu kita sakit, sholat itu diulang. Itu yang belum kami mengerti. Itu maksudnya kalau oh, kita sakitnya selama beberapa hari gitu ya. Baik. Uh. Uh, itu diulangnya itu seperti apa terus kalau mamanya kita operasi uh, itu mem uh, eh, memerlukan waktu kira-kira enam jam gitu ya dari malam sampai uh, habislah waktu sholatnya itu itu gimana bu ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik langsung saja pertanyaan yang terakhir karena hubungannya dengan fikih kita yang mengulang itu yang ternyata sholatnya tidak memenuhi syarat misalnya ada infus yang nempel najis kan nah, ini karena itu sholat kita sholat karena sholat kita bersentuhan dengan najis kita cukup tidak dosa tapi nanti ngulang waktu kita sudah sembuh tapi kalau sholat tapi sempurna ibu demam sekali harus wudhu sempurna nggak perlu diulang operasi harus ada tambalan-tambalan kan maka di situ dia tetap melakukan sholat jangan sampai tidak sholat karena tambalannya tidak sempurna mungkin ada najisnya kemudian kita tidak bisa sempurna dalam wuduk. Nah, insya Allah kita bahas satu persatu wuduknya orang yang punya tambalan dalam tubuhnya insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang lah kalau sholatnya itu tidak sempurna di dalam urusan syaratnya misalnya menutup auratnya nggak sempurna atau ternyata bajunya kena najis dipindah nggak bisa atau tubuhnya itu sambung dengan najis yaitu darah infus atau apalagi nah kalau seperti itu nanti sholatnya wajib diulang yang penting nggak dosa dulu tapi kalau ibu hanya sakit misalnya mohon maaf sakit ya macam-macam sakitnya susah nggak bisa berdiri pusing berat sekali pusing berat tapi wudhu kan bisa normal wuduknya sempurna sholatnya sempurna nggak bisa berdiri boleh duduk kan nggak boleh berdiri boleh duduk nggak boleh duduk boleh bah baring sholat fardu maka di saat seperti itu dia sempurna sholatnya tidak usah diulang ya artinya diulang semua sholat yang dilakukan dengan tidak sempurna misalnya kena najis karena orang sakit macam-macam bajunya kena najis atau kena infus ya infus itu kan nusuk ke dalam jadi jarumnya itu bersambung dengan najis sementara kalau ada sesuatu yang bersambung dengan najis kita tetap wajib sholat tapi sholatnya itu wajib diulang-ulangnya kapan kalau sudah infusnya lepas sebab kalau masih pakai infus kita ulang omong kosong kita tetap wajib ngulang jadi ngulangnya kalau sudah bersih nanti Berbeda dengan sakit-sakit, misalnya sakit karena sepuh, Masya Allah. Jangan diseksa orang tua kita untuk melakukan sholat satu-satu. Sepuh jalannya tertatih-tatih, karma mandi susah, wudhu ini, aduh ndak kuat nak, saya jalan nak. Ya sudah, mbah wudhunya sekali, sholatnya dua langsung, maghrib sama isya. Itu boleh, itu dalam fikih yang dikukuhkan dalam madhab syafi'i, nggak usah kaget, kan begitu. Karena memudahkan orang sakit. Nah ini, tapi kalau tidak memenuhi syarat seperti bersuci, tidak sempurna, bajunya kena najis, itu yang wajib diulang. Badannya kena najis, itu wajib diulang nanti setelah beres. Setelah penyakitnya hilang, setelah bersih. Tapi ingat, betul nih pertanyaan ini takut Kak bingung kalau ibu pusing berat, ya namanya orang sakit nggak tahu mah berat kadang-kadang ya, mah berat ada yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain oh waktu maghrib maghrib hampir habis mau maksain sholat nggak usah dipaksain terus gimana saya niat jamak takhir saja kalau seandainya mati saat itu nggak dosa dia karena sudah punya azam untuk melakukan jamak takhir ini adalah berkenaan dengan fikih kita hari ini makanya kita dahulukan pertanyaannya ada perlu masalah mikot haj jumhur ulama maksudnya ulama dahulu itu mengatakan mikot sudah ada jelasnya orang Indonesia adalah dengan lam-lam bandara Jeddah itu menurut kebanyakan ulama madhab kita nggak bisa kita jadikan mikot untuk haji atau umroh yang baru datang mikotnya kan mikot ya lam-lam atau haji kecuali kita sudah berada di dalam Mekah mikot umrahnya nanti kedekat ke Tanim boleh ke Bir Ali boleh ke Cikronah boleh tapi kalau kita itu adalah dari Indonesia berjalan di atas pesawat, aslinya mikot kita ya ya lam lam. Kecuali dari Madinah, makanya lain cerita. Kalau dari Madinah nggak ada masalah. Kalau orang berangkat dari Madinah, karena mesti melewati nanti mikot yang baru lain. Ini kita orang yang dari Indonesia pengen langsung melakukan haji karena datangnya akhir-akhir langsung ke Mekah pengen umroh mikotnya mana pengen haji pertama datang ada dua loh ya kalau orang pertama kali datang ke Mekah wajib mengambil mikot makannya waktu dia datang yaitu di dalam lam tapi kalau kita sudah berada di dalam Mekah mikot umroh kita bisa ngambil adnal hil termasuk mikot-mikot yang sudah ditentukan oleh Rasulullah paling dekat nanti Tanaim tidak tahu berapa 15 real atau berapa sudah naik bis balik lagi beres 15 menit lah jiddah itu bagaimana ulama mengatakan banyak tidak boleh kita memulai dari jiddah kalau kita sampai jiddah belum niat berarti kita sudah melewati mikot belum niat nanti kena denda tapi ini memberatkan ternyata orang berijtihad pengen menjelaskan jidah boleh tidak kita jadikan mikot dibahas dibahas dibahas ternyata bisa digampangkan boleh boleh saja mangga jangan diseksa umat ini karena Ibnu Hajar Al-Haytami dari madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa yang namanya Jabal Yalam Lam itu Gunung Yalamlam yang menjadikan mikot. Jadi kalau naik pesawat dikasih tahu, ibu-ibu kita sekarang di Yalamlam. Baru niat saat itu. Ada disebutkan bahasanya Jabal Yalamlam, biarpun ini pendapat lemah, cuman kalau anda bisa membawa rombongan dianjurkan mikotnya dari Yalamlam saja, nggak usah pusing. Wong nyiapkan nggak susah kok Ibu-ibu, bapak-bapak suruh mandi saja di Jakarta yang bersih. Perjalanan 8 jam, tatonya sudah langsung niat kan? 8 jam tidur sebentar, bangun sudah niat, nggak kena denda. Nggak masuk khilaf. Kalau keadaan darurat, aduh lupa saya kok. Ya sudah nanti saja. Kalau ibu-ibu mah gampang, ibu-ibu nggak harus nggak harus nggak harus pakai baju resmi kan? Bajunya ibu ini bisa. Bapak-bapak ini yang repot. Ya sudah bapak-bapak siapin langsung waktu sudah deket lam Lam, sudah sampai India sana, itu sudah siap-siap sudah siap-siap nanti ada berita, kita masuk ya lam-lam. Niat saja sudah. Baru setelah itu para bapak ibu meninggalkan sesuatu yang diharamkan waktu haji. Kalau nggak bisa misalnya karena ustadz pembawa rombongannya itu ikut pendapat yang baru, biarpun seharusnya tidak seperti itu, Anda ngikut saja, ikut di Jeddah, pendapat lemah, tapi nggak apa-apa dipakai, tapi ada isyarat dari Ibnu Hajar Al-Haitami bahwa Namanya Gunung Yalamlam itu memanjang sampai Jiddah. Artinya, oh berarti karena pemanjang sampai Jiddah, ya ada celah lah untuk diperkenankan kita itu mikotnya melalui Jiddah. Tapi ingat ini bukan pendapat yang dikukuhkan ya. Dan bukan pendapat madhab Imam Syafi'i, bukan. Ini hanya isyarat yang dipahami oleh orang akhir zaman ini dari pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu adalah masalah mikot kemudian kalau ada orang e, merubah dari haji ke umroh itu kenapa harus dirubah pertanyaannya sebab orang itu haji antara tiga model haji ifrat haji tamaduk haji kiron kalau haji ifrat sudah dia pertama kali datang niat haji langsung melaksanakan haji atau kiron barengkan haji dengan umrohnya itu atau dia tuh tamatuk lah ini kalau niat tamatuk tuh begini masuk itu umroh dulu nyantai habis umroh umroh itu kan begini anda masuk Mekah niat umroh di alam lam karena biarpun umroh mikotnya adalah sama dengan mikot haji bagi orang yang baru datang di alam lam anda niat umroh setelah anda umroh memasukkan barang ke maktab bahasa kita setelah itu tawaf tujuh kali kemudian pergi ke sofa dan marwa lari satu dua tujuh kali setelah itu potong rambut namanya tahallul sudah umroh setelah itu bisa tamat tak senang-senang boleh suami menggauli istri boleh makan ma apa dan boleh segala macam potong rambut boleh nggak ada masalah pakai wangi-wangian baru nanti kalau dia mau melaksanakan haji mendekati wukuf di Arafah dia baru niat haji lagi niat hajinya di mana ya di mana saja di tengah-tengah Mekah tapi kena denda satu kambing kenapa didenda karena dia tidak niat mikot memulai niat dari mikotnya yalam lam tadi kalau dia punya pesawat sendiri balik ke yalam lam gak didenda itu Misalnya permisi saya mau naik pesawat ke jalan-lam nggak didenda. Jadi didendanya itu karena dia tidak berekram di mikotnya. Itu saja. Barangkali panjang lebarnya kalau ada para ustadz yang beliau pembimbing haji bisa kita musyawarah agar mempermudah urusan jamaah haji. Jangan jamaah haji diseksa dengan pendapat-pendapat berat nanti ya kasihan ibadah ini ibadah badaniyah nyantai saja urusan bala oh ternyata khilaf di antara ulama gampang melempar jumroh kalau bisa enggak bisa menurut Abu Hanifah enggak wajib kemudian mebit nginep di Mina menurut Miminah menurut madhab Syafi'i wajib tapi imam para ulama Syafi'i Isnawi dan lainnya mengatakan tidak wajib digampangkan saja yang penting lima itu harus mikot tawaf ifadah wukuf di Arafah uh, tahallul ya sa'i ini harus sa'i tahallul urutannya itu saja yang lainnya nyantai jangan pakai harus begini sampai tersiksa akhirnya ibadahnya nyiksa orang lain haram nyikut orang sampai jatuh minta maafnya kepada siapa nanti pakai abdoliyah harus abdoliyah romjul jimar ba'dal Jawal, melempar jumroh setelah tergelincir matahari tumplak blak orang di situ ada yang mati keinjak ini yang salah ustadznya itu nyantai habis jawal tidak apa-apa nggak bisa habis maghrib nggak bisa nanti malam boleh sak nyantai nyantainya sehingga sehingga yang namanya mafdol bisa jadi afdol yang mula-mula tidak bagus menjadi bagus untuk sebuah kemaslahatan jadi insya Allah bisa semakin sempurna hajinya nanti kalau kita banyak diskusi masalah itu kemudian doa setelah doa sunnah ya Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wa min adzabin wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal yang ditanyakan fitnah waktu hidup dan fitnah di saat mati fitnah saat mati banyak di antaranya fitnah mati itu ujian di saat meninggal pertanyaan malaikat mungkar dan nakir bagaimana kita itu selamat dari fitnah itu kalau ditanya bisa langsung jawab sehingga nggak merasa takut lagi Nah ini fitnah yang ada di dalam kubur, fitnatil kubri. Adapun fitnah di dalam hidup banyak fitnah-fitnah yang kita ketemukan ujian, ujian yang menjadikan iman kita kropos itu fitnah di dalam hidup. Dan kita ini menggantung kepada Allah, ya Allah jagalah. Maksudnya iman saya, akidah saya, akhlak saya, ya Allah jaga. Dan itu banyak fitnah di dalam hidup. Hidup ini banyak fitnahnya keluar sana ada akidah sesat keluar sini ada kemaksiatan keluar sini dan itu fitnah kalau Allah tidak melindungi kita, bisa saja kita orang sesat nomor satu dan kita jago atau pelopor kemaksiatan. Dan alangkah banyaknya orang semacam itu, orang-orang yang tidak dijaga oleh Allah dari fitnah, sudah akidahnya enggak benar, menyeru kepada perzinaan, macam-macam. Itu orang yang termakan fitnah di dunia. Adapun Dajjal adalah manusia 100%, bukan dari golongan jin dan malaikat, tapi manusia yang lebih dasar dari setan dan iblis. Itu adalah Dajjal dan itu uh, manusia yang benar dan dia diberi oleh Allah kelebihan banyak untuk menguji lah ini fitnahnya dajjal ini luar biasa orang bakal terkagum-kagum bayangkan kalau orang perempuan nggak punya suami pun dibilang hamil kau sekarang langsung hamil sekarang melahirkan langsung melahirkan siapa ada orang mati ada orang mati dajjal tolong hidupkan hidup tuh orang Jajal pengen, saudaramu di mana di Amerika? Mau saya ambil sekarang nih. Pulang langsung sini. Oh, kayak Tuhan bener tuh. Tapi itu adalah memang fitnah. Makanya kita harus minta perlindungan dari fitnah Dajjal yang sangat mengerikan. Kemudian mencintai orang yang dicintai Rasulullah. Lah ini tidak ada batasnya ya. Artinya seperti apa mencintai ya? Cinta yang benar, mencintai ulama Rasulullah mencintai Rasulullah mencintai ahli bait Rasulullah, mencintai sahabat Rasulullah cinta yang benar batasnya kayak apa semakin tinggi kecintaan kita semakin dekat dong kepada Rasulullah kalau kita semakin mencintai ulama Rasulullah karena Rasulullah karena Allah maka kecintaan membawa kita manfaat jadi cinta di sini jangan digambarkan cinta hawa nafsu bukan kita tidak bicara tentang itu cinta itu seorang suami mencintai istri tidak cukup dengan cinta hawa nafsu. Kalau cinta hawa nafsu di saat tua renta hilang itu cinta karena hawa nafsu sudah hilang saat itu. Jadi ada cinta Bahasanya sama, seorang anak mencintai ibunya. Ada cinta, seorang ibu mencintai anak. Ada cinta, seorang suami mencintai istri. Ada cinta. Nah, cinta itu macam-macam, tapi yang kita inginkan adalah cinta yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita mencintai ulama'nya Rasulullah, otomatis kita akan mudah mengikuti. Itu yang kita inginkan. Semakin kita cinta, nggak ada cinta itu kultus. Kalau kultus bukan cinta. Cinta yang sungguh aku mencintai ulama Rasulullah. Makanya apa? Karena aku mencintai, aku akan mengikuti, mendengar petuahnya. Aku sering datang ke tempatnya. Aku aku karena mencintai. Tapi kalau tidak cinta, musibah dan cinta kepada Rasulullah pun begitu. Sehingga disebutkan yang paling mencintai Rasulullah itu yang paling dekat nanti. Seperti apa kadarnya? Oh, kadarnya apa? nggak ada lagi sampai ada orang berkata Sayyidina Umar bin Khattab ya Rasulullah aku sungguh telah mencintaimu dengan cinta yang sesungguhnya melebihi dari siapapun ya Rasulullah kecuali kepada diriku sendiri rupanya Sayyidina Umar itu sudah mencinta Rasulullah luar biasa anaknya kalah istrinya hah nggak apa-apa temannya nggak apa-apa tapi ternyata Sayyidina Umar bin Khattab masih lebih mencintai dirinya dari Rasulullah Dijawab oleh Nabi Muhammad, "La." Belum benar cintamu wahai Umar. Sampai engkau mencintaiku melebihi la yu'minu hatukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidhi wa walatihi wa nasi ajma'in wa nafsihi lati baina jambeh tidak akan sempurna iman seseorang kecuali telah mencintaiku melebihi dari bapak, anak dan melebihi dari dirinya sendiri Kemudian setelah itu Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, mulai detik ini aku mencintaimu melebihi dari semuanya termasuk dirinya, diriku sendiri." Lalu Sayyidina Umar Ibn Khattab berkata, "Al-an ya Umar, baru sekarang cintamu itu sah." Kayaknya panas Ibu, kipas boleh dinyalakan itu. Iya, kayaknya sih panas. Tidak apa-apa dinyalakan insya Allah. Baik, itu masalah cinta itu adalah nilai nilai spiritual bukan kalimat yang basa-basi yang diucapkan coba kalau sudah orang mencintai ulama nggak masuk akal ya pengabdiannya niru denger denger langsung hafal terngiang-ngiang ya Allah katai bahkan nggak ngerti dalilnya kata kiai itu haram kata ustadz ini haram ingat terus karena berangkat dari kecintaan kepada ulama ini makanya kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada semua yang dicintai oleh kasihmu Nabi Muhammad. Di antaranya apa? Cinta sholat. Nabi Muhammad mengatakan, hobi ilayya ya yakumu as-shalah, an-nisa, as sholat. di antaranya. sholat Rasulullah senang. Maka kalau sudah kita mencintai semua yang dicintai Rasulullah, enak kita. Kemudian ada di hari kiamat nanti syafaat ada syafaat uzma, syafaat agung dari Rasulullah ini diberikan kepada semua manusia. Tidak pandang dia itu orang yang beriman kepada Nabi Muhammad atau tidak beriman. Kemudian ada syafaat khosoh yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pecinta-pecintanya dari umat Nabi Muhammad dan yang datang sebelumnya. Adapun syafaat umum itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tujuannya apa? Untuk menampakkan kemuliaan Nabi Muhammad. Dalam hadis sahih, orang-orang berbondong-bondong ke Nabi Adam minta untuk diringankan ini beban di padang mahsyar. Nabi Adam menolak, kemudian datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh menolak, datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menolak, datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa menolak, datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa menolak, datang kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan hiyali, syafaat itu ada di tanganku dan Nabi Muhammad lalu melakukan sujud dan setelah Nabi Muhammad sujud ada yang menyeru irfa raksak angkat kepalamu wahai Muhammad saltuta mintalah engkau engkau akan diberi waswaktu syafaat dan berikan syafaat kepada yang hadir semua akhirnya setelah itu ada perubahan keadaannya mulai sedikit reda dan itu dirasakan oleh orang yang hadir di tempat itu semuanya tujuannya apa ingin nunjukkan kepada semua orang yang ada di situ bahwasanya ini nabi paling mulia ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hudutil hadatil aman wahai paling mulia makhluk tidak ada tempat berlindung, merentak pertolongan kecuali engkau ya Rasulullah. Ini menurut orang anti tawasul syirik ini. Coba Allah. Nah, hari dan nabi yang lain tuh. Suudon prasangka buruk kepada Imam Bushiri. Bushiri punya syair syirik. Coba lihat. Ya akramal khalki wahai paling mulianya makhluk maliman aludu bihi tidak ada tempat aku minta pertolongan siwaga kecuali engkau ya Rasulullah katanya syirik Sebab kelanjutan syairnya itu menunjukkan di saat nanti di badang mahsar, di saat kejadian yang dahsyat, tidak ada tempat minta pertolongan kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan betul dalam hadis sahih, semua orang minta pertolongan sana sini nggak ada kecuali Nabi Muhammad. Lah ke orang anti tawasul mengatakan itu syiriknya bu Siri, Astagfirullahaladzim. Orang alim besar. Kalau nggak faham bahasa Arab jangan komentar ya Ustadz. Kalau nggak ngerti syair jangan ngomentari itu syairnya cerita Imam Bushairi tentang keadaan nanti di padang mahsyar kalau bahasa kita apa tidak ada tempat meminta syafaat di akhirat nanti di padang mahsyar kecuali ke Rasulullah syirik ya enggak dong kalau memang ini syirik suruh minta kepada siapa nanti semua orang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dia sendiri ya Masya Allah musibah itu orang baik itu adalah syafaat kemudian ada syafaat khosoh karena mahabbah kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam banyak riwayat dengan mahabbah kita akan ditolong oleh Nabi Muhammad dibawa rombongan Nabi Muhammad dibimbing Nabi Muhammad ke telaga kausar itu adalah syafaat yang khusus khusus dari Nabi Muhammad kepada orang yang dicintainya itu pembahasan yang pernah kita bahas di dalam pengajian maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi nanti dicari umat Nabi Muhammad kalau kita mencari Nabi Muhammad nggak ketemu, tapi Nabi Muhammad yang mencari itu umatku. Sampai pernah Nabi Muhammad ya Rasulullah ditanya, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu yang banyak begitu di antara jutaan miliaran umat? Nabi Muhammad menjawab, ada tandanya. Hurran, bekas wudhu, mukanya menyala-nyala, tangannya menyala-nyala, kakinya menyala-nyala. Jadi itu terlihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan di antaranya adalah ada mahabbah kecintaan kepada Rasulullah. Itu menjadikan orang-orang ini bisa dilihat oleh Nabi Muhammad. Dan didatangi, bukan kita yang datang. Kita diambil. Dan itu, itu adalah syafaat khusus. Lalu kita dibimbing ke telaga kausar. Diberi minum. Dan bersama rombongan Rasulullah. Dan kemudian berjalan di atas kepala manusia-manusia meluncur ke surga. Ini pertolongan khusus. Syafaat khusus. Kemudian masalah Sataftariku ummati ila thalas wa sab'ina firqatan ini adalah riwayat yang banyak. Ada yang meriwayat semua umatku ini akan terpisah menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu. Itu riwayat yang masyhur. Ada riwayat lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwasanya tariku ummati ila thalat wa sab'ina firqatan. Umatku akan terbagi menjadi 73 kulluha fil jannati semuanya di surga semuanya di surga illa wahidah kecuali satu dalam riwayat kulluha fil jannati illa zanadikah semuanya di surga kecuali zindik orang zindik itu adalah munafik kafirnya kafir di batin kelihatannya di mulutnya adalah bersama kaum muslimin tapi ternyata mereka adalah musuh-musuh Islam itu adalah orang yang sesat Nah, karena hadis ini bermacam-macam, maka kami tidak pernah membahas hadis ini. Kalau seandainya hadis itu hanya berbunyi begini misalnya, umatku akan terbagi menjadi 73 semuanya di neraka kecuali satu, kita pun tidak bisa menunjuk Anda ahli neraka, bukan pekerjaan kita. Nabi Muhammad kan tidak menentukan siapa-siapa ini. Ini adalah punya makna fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba, jangan sampai kamu masuk golongan yang sesat maka bukan untuk mengklaim orang ini orang ini hanya ada tanda-tandanya kelompok yang benar kelompok yang benar masalah kelompok jamaah as-sawadul a'dham kelompok yang besar makanya disebut ahli sunnah wal jamaah dalam riwayatnya ada satu lembaran barangkali para ustadz bisa mengambil tentang pembahasan kita ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah dengan hujah-hujahnya yang kemarin kita lakukan diklat di Wonosobo itu ada bisa nanti dibaca ya nah, ada hujah jadi kita tidak menyinggung hadis ini lupakan hadis ini sebab kalaupun kita berpegang kepada hadis ini kita tidak bisa mengklaim siapa ini kecuali dengan ciri-ciri umum adalah orang ini berpegang kepada sahabat Nabi, berpegang kepada ahli bait Nabi Muhammad, mencintai sahabat Nabi, mencintai ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu golongan mayoritas aswadul aqdom al-jamaah, golongan yang paling banyak dan kalau kita lacak di dunia ini lihat yang banyak siapa kira-kira kalau anda pergi ke Maroko sana orang tahlilan ada loh ya orang tawasulan 90% umat Islam di dunia ini adalah orang asyairah pengikut faham asyari di Indonesia lebih dari 90% umat Islam di Indonesia itu aslinya ikut faham asyari orang yang biasa tawasulan dan lain sebagainya jadi ini pertanda kalau kita ini adalah kaum mayoritas yang bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun kita dengan demikian tidak mudah mengkafirkan orang lain. As-sawadul a'dham. Jadi masalah hadis itu adalah ada beberapa riwayat tentang itu. Telah membahas masalah ini seorang alim besar Syekh Zahid Al-Kautsari, seorang muhaddis besar. Beliau asal dari madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Beliau menulis tentang ini di dalam muqaddimah kitab Al Akidahnya Imam An-Nasyafi ada kita ada bukunya itu Syekh Zahid Al Qotari membahas masalah tentang hadis ini sehingga dikatakan hadis yang mengatakan semuanya di neraka kecuali satu itu ashar hadis yang mengatakan semuanya di surga kecuali satu itu adalah asoh yang pertama ashar mashur karena sering dibicarakan yang kedua adalah asoh lebih sohih yang mengatakan semuanya di surga kecuali satu kemudian masalah berpindah-pindah ingat yang harus kita pahami pindah-pindah itu sunnah di saat kita mampu melakukannya kalau anda melakukan sholat sunat kalau sholat fardu paling bagus adalah di sob yang pertama bagi kaum laki-laki jadi jangan pindah paling bagusnya sob pertama bagi kaum laki-laki adalah sob pertama yang paling dekat dengan imam belakangnya persis atau kiri kanannya itu paling bagus jadi kalau masalah sholat fardu istiqomah bagus tapi kalau sholat sunnah seperti halnya sholat sholat sunnah itu dianjurkan untuk pindah-pindah untuk memperbanyak saksi kalau mungkin kalau ibu nggak mungkin ya di situ saja jangan ganggu orang jadi dari pindah ke sini ke sini mungkin rumahnya banyak dapur dapurnya suci oh, Ustaz ah, kok dapurnya nggak suci ya sesaat di dapur sesaat di depan itu sesaat di sana masya Allah gampang aja jadi banyak saksinya nanti taksiru atharil ibadati memperbanyak bekas ibadah maka dikatakan oleh mama wa yukrahu al iton dibakruhkan di dalam urusan sholat sunat itu iton istiqomah di situ saja malah makruh sholat sunat semacam itu jadi disunahkan pindah-pindah untuk memperbanyak bekas-bekas ibadahnya baik delapan rokaat ya kalau bisa pindah-pindah nggak apa-apa dua dua dua pindah kalau bisa tapi jangan dipaksa nggak nggak pun nggak apa-apa keutamaan saja untuk memperbanyak, bekas bekas adapun masa taklid tidak harus berikar saya taklid kita ini orang ami kita ikut orang yang berfatwa kepada kita jadi anda selama ini sudahlah ikut madhab Imam Abu Syafi'i ya sudah Syafi'i tidak harus saya mengatakan saya bertaklid niat taklid tidak ada niat mengikuti fatwa ulama syafi'iyah kita ngikut itu sudah bertaklid dengan madhab Imam Syafi'i dan ya, ini kalau kita pengen pindah mat pindah madhab Imam Malik, nah ini pun kita langsung saja kalau memang yang memfatwakan adalah ulama dia yang tahu. Sudah ikut madhab Malik saja, kita ngikut saja, jangan terlalu banyak tanya nanti tambah susah. Memang ada kalau ikut madhab Malik harus syarat-syaratnya mengetahui ini itu ini itu. Siapa yang menyuruh pakai syarat? Yang menyebut dengan syarat-syarat kita pembahasan dalam buku kita tentang talfek dalam bahasa Arab ada sebuah buku tentang talfek kalau kita lacak di zaman sahabat Nabi dulu, orang itu gampang bertanya. Bahkan di zamannya Imam Syafi'i dan Imam Malik, orang bertanya kepada Imam Malik, kadang-kadang bertanya kepada Imam Syafi'i. Setelah itu ya Imam Syafi'i berfatwa, tidak usah pakai aturan. Kalau ikut saya harus aturannya begini, nggak ada itu. Ikut madhab Imam Malik, kalau ikut saya aturannya begini, nggak ada itu. Termasuk sahabat Nabi yang mujtahid, mujtahid ada orang bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Imam Ali, gimana fatwamu begini? Ya sudah lakukan, nggak usah. Syaratnya kalau ikut saya, Imam Ali mujtahid lebih gede dari Imam Syafi'i. Tanya lagi kepada Abdullah bin Mas'ud begini, Abdullah bin Umar begini, jadi biasa begitu saja. Orang taklid ngikut fatwa. Jadi nggak usah pakai syarat-syarat, jangan dipersusah. Ini adalah termasuk hal yang harus kita hindarkan Kadang-kadang harus kalau kamu ikut madhab Imam Malik, kamu harus mengikuti semuanya, rukun-rukunnya. Wah bisa nggak sholat tambahan orang ini. Ada yang bertanya, bolehkah kalau saya itu sholat duhur dengan madhab Malik, kemudian sholat asar madhab Imam Abu Hanifah, maghribnya Imam Ahmad bin Hambal, isaknya ikut madhab Syafi'i, boleh ndak? Ya boleh. Cuman siapa sampean kok bisa sholat begitu? Profesor, dokter, ilmu fikih perbandingan kok bisa begitu? Itu orang omongan omong kosong, itu hanya pertanyaan nggak ada isinya kan? Kalau bisa sholat maghrib dengan madhab syafi'i isya, wah hebat bener ngerti empat madhab. Ya nggak apa-apa, kenapa? Wong madhab syafi'i saja kadang-kadang membatalkan wudhu nggak paham kok tanyanya begitu aneh kan? Ini itu hanya pertanyaan omong kosong itu nggak akan terjadi itu. Yang belajar fikih perbandingan pun akan susah mengamalkan itu. Nah nanti ada di saat darurat bagaimana kita dalam bahasa istilah talfek atau sebagainya talfek tidak dibahas oleh para ulama makanya karena tidak dibahas jangan dipersulit urusan talfek makanya karena tidak dibahas kita membahas dalam buku kita waktu kita menulis waktu kita nyelesaikan magister kita menulis waktu S2 kita adalah masalah talfek itu dibikin pusing karena memang tidak banyak referensi tentang talfek sudahlah jangan bicara talfek ibu sholat yang benar sesuai dengan pengajian gitu saja itu saja nanti kalau para ustadz yang pengen mendetail urusan urusan talfek taklid itu bisa pembahasan lebih khusus dalam pertemuan yang khusus ibu benar sholatnya dengar pengajian diikuti beres baik mengangkat mushaf dengan sesuatu nggak boleh memangnya mushaf itu kotor kalau harus Memangnya mesat itu najis harus diangkat-angkat dengan kotoran, apa dengan kain. Jadi tidak diperkenankan kita mengangkat mushaf dengan misalnya kayu atau dibungkus itu beres, enggak enggak diperkenankan seperti itu. Jadi bukan astagfirullah ini Quran ya. Kan kita bungkus ya, kita bungkus pakai ini ya. Itu tidak diperkenankan kalau orang pengen membawa Al-Quran di dalam tasnya itu boleh saja biarpun dalam keadaan head tapi tolong di dalam tasnya ada yang lainnya. Niatnya jangan membawa al nah, bawa sama tasnya ada yang lainnya. Saya niat bawa mekena di dalamnya ada al Qurannya itu boleh nggak ada masalah. Pertanyaan tadi mau cari sesuatu barang barangnya kecepet di bawahnya itu gimana? Nah, minta tolong yang bisa me mengambilnya. Baik, minta tolong kepada yang bisa mengambilnya. Kalau tidak ada, ibu ambil saja secepatnya. Tidak harus merasa kayak cici astagfirullahaladzim, ambil saja secepatnya, selesai. Dimaafkan oleh Allah dalam keadaan darurat. Dalam keadaan dibutuhkan semacam itu, asalkan memang barang itu dibutuhkan, bukan main-main, karena ibu males saja. Tapi kalau misalnya atau bahkan kalau misalnya mushaf ini kok tempatnya tidak terhormat, di meja bawah sering diinjek anak-anak. Ibu dalam keadaan haid nggak ada yang ditolong, langsung aja ambil bawa. Bahkan barangkali ada mushaf ibu dalam keadaan haid, tapi mushaf ini diinjek orang di pinggir jalan. Mau jerit-jerit, "Oh, tolong, tolong, tolong." Ambil saja, Bu, biarpun ibu dalam keadaan haid bawa ini mushaf. Ibu dalam keadaan haid boleh. Jadi ada tujuannya yang penting yang dalam keadaan normal itu yang nggak boleh ya. Menyelamatkan mushab dari injek orang atau dicuri pencuri kafir itu boleh dalam keadaan head kita membawa mushab Yang haram adalah dalam keadaan normal itu tidak diperkenankan kita memegang mushaf ataupun membawanya. Kemudian masalah sholat setelah itu bersalaman ya dengan suami ya. Kalau habis sholat bersalaman berarti batal wudhu ya karena batal wudhu ya harus wudhu lagi kalau pengen sholat lagi menurut madhab kita imam Syafi'i radhiyallahu karena sama istri suami kah bisa janjian nanti ajalah salamannya setelah selesai kan tidak ada masalah <laughs> ya gampang janjian aja nanti bang salamannya nanti tidak ada masalah kalau pengen harus mentradisikan salaman pakai hail pakai pembatas itu nggak apa-apa misalnya dengan sorban itu boleh boleh saja tapi kalau memang bersentuhan menurut madhab Imam Syafi'i adalah membatalkan. Adapun perbedaan ulama sudah kita sebut pada pembahasan yang lalu. Ini adalah pertanyaan terakhir yang tertulis. Oh ada banyak. Uh, ada orang tidak melakukan sholat lima waktu, masya Allah. Akan tapi dia melakukan di koldo. Kenapa? Sekaligus di malam hari, wah ini tidak benar. Haram ya menunda sholat keluar dari waktunya itu haram barangkali kejadiannya adalah mungkin orang sakit kalau sakit jamak saja ya tadi sudah kita kasih ilmunya tapi kalau pakai kodoan wah sekalian saja sholatnya setiap malam rombongan dosa haram itu meninggalkan sholat mengeluarkan sholat dari waktunya tanpa ada hajat odur tanpa ada odur hukumnya haram dan dosa gede Hati-hati dosanya gede, bahkan hukumannya harus dipenggal lehernya itu nanti. Jadi jangan sampai ninggalkan sholat sebisa mungkin. Makanya kita sebutkan sholat itu gampang. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, yang salah gurunya. Mana sholat nggak bisa? Kenapa ini? Karena alasannya apa? Karena tidak bisa melakukan pada waktunya. Ini harus ditanyakan memangnya. Terus kenapa? Nah, kalau misalnya saya digantung di awang-awang, jadi diturunkan satu jam tok malam hari. Nah ini cerita kalau itu. Mau digantung, gantung sana. Saya digantung di awang-awang, tangan sebelah. Gimana nih? Kemudian apa? Diturunkan satu jam. Bolehkah saya mengkodok waktu dalam satu jam itu? <laughs> Karena memang harus mengkodok kalau memang dia tidak punya wudhu. Padahal dia bisa sholat dengan isyarat. Masih bisa dia digantung begitu. Jadi makanya begitu mudahnya sholat kalau ada orang mengkodok sholat tanpa udur itu nggak benar berbeda kalau udurnya begini orang ini nggak pernah bisa bangun kalau tidur susah dibangunin benar-benar susah loh bu ya kalau tidur habis maghrib tidur blek sampai besok menjelang asar tuh memang nggak bisa namanya tidur lah ini lain sebab tidur itu termasuk udur dimaafkan bu kalau orang tidur benar-benar tidur dimaafkan tapi kalau orang pura-pura tidur diseksa benar-benar tidur dimaafkan sudah Masya Allah termasuk udurnya sholat adalah karena tidur kapan dia melakukan kodok kodok tapi tidak dosa nah, mungkin ini jenisnya orang yang seperti itu saya tertidur 23 jam dalam sehari nah, apa hukumnya boleh atau sah atau tidak sholatnya masah dosanya tetap dosa karena nggak ada udur yang diterima lebih utama mana merawat ibu yang sakit dengan mengurusi keluarga rumah bagi anak-anak. Dua-duanya dong, memangnya kenapa? Memangnya anak harus peluk terus atau ibu harus di ini memang harus diberi petunjuk saja. Anak perlu dirawat. Ibu juga harus diperhatikan dua-duanya bisa kita melakukannya. Kecuali pertentangannya adalah dua yang tidak bisa ditemukan baru nanti kita bicarakan mana yang lebih diutamakan. Misalnya kalau anaknya bisa dengan bapaknya, maka kita dengan ibu kita. Anak bisa dengan bibiknya maka kita dengan ibu kita. Kalau ibu sudah ada saudari kita, mungkin kita dengan anak kita. Nanti bisa dilihat seperti itu, nggak ada harga mati di sini. Jadi jangan sampai ditelantarkan, nggak ada mementingkan anak nyiksa ibu, nggak boleh mementingkan ibu nyiksa anak. Semua adalah kewajiban kita yang harus kita penuhi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya mengkodok atau menjamak sholat bagi pengantin karena sedang mengadakan resepsi pernikahan boleh seorang pengantin yang melakukan resepsi pernikahan asalkan cara pelaksanaan resepsi itu benar sesuai syariat Nabi Muhammad bukan pamer aurat kemudian bukan mengadakan acara yang diharamkan Rasulullah ada konser yang aneh-aneh kemudian acaranya terhormat maka di saat seperti itulah boleh menjamak sholat tinggal dilihat dandannya kapan penganten ya kalau namanya urusan pengantin kejadiannya sekali orang menikahkan rata-rata sekali jadi misalnya dandannya itu mulai jam 10 pagi ya berarti jamak takhir saja nanti asar sama duhur ya asar sama duhur atau begini paling enak resepsinya habis duhur misalnya dandanannya langsung sholat duhur sama asar langsung habis itu dandan habis dandan terus sampai malam nggak apa-apa nggak usah dilepas nggak sholat sebab maghribnya dijamak sama asar tapi mohon para ibu kalau ibu punya putri menikah punya resepsi tolong diperhatikan jam berapa ibu ngadakan acara resepsi harus ibu perhatikan orang yang datang sebab rata-rata resepsi di kampung sebelah sana itu asarnya mesti hilang haram ini bisa nggak barokah anaknya bisa jadi setan nanti jadi kalau pengen mengadakan resepsi yang sekiranya yang hadir bisa melakukan sholat jangan wah habis duhur duhurnya sholat tapi asarnya jam 5.30 baru selesai jalan keluar kampung sudah habis waktunya wah ini yang ngadakan acara ini dosa ini jadi kita harus memikirkan waktunya jangan ikut tradisi itu adalah bukan harus dianut terus kebiasaannya begitu kita bikin penguasaan baru ya kita ini memang saya itu paling paling nggak suka ikut-ikutan tradisi bu nggak tahu nikah kita itu model apa caranya kayak apa sudah Terus pokoknya ya jalankan saja lah, nggak usah ikut ikutnya daripada saya harus melanggar nanti ya apa kata orang ya ya ndak ada yang ngatain ya ada tujuh bulan ya mangga tujuh bulan boleh kalau ada orang hamil selalu kita lupa tiba-tiba sudah Buya mau kelahiran sudah begitu Ya. Jadi harus boleh tujuh bulan, sebulan, dua bulan sedekah boleh. Tapi tidak harus rutin seperti itu sampai memaksakan tidak usah. Sedekah penting. Kemudian apakah ketika sholat dalam sujud tiba-tiba aurat kakinya terlihat? Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya asalkan segera ditutup. Tidak sah kalau dia berkata biarin ada orang lihat. Enggak sah tuh. Kalau langsung ditutup itu sah. Langsung ditutup berusaha bagaimana sebisanya ini saja oh masih ada lagi subhanallah ada dua Assalamualaikum bagaimana hukumnya air suling aqua apakah sah kan tersebut mukhalid bercampur dengan apa kalau tidak dijelaskan campurannya maka kita tidak usah mencari-cari itu ada penyulingan dari air bersih karena kita tahu prosesnya yang semacam itu air aqua adalah diambil dari air mata air mana tretes air mata kuningan air mata ini itu disuling saja dan itu adalah suci dan mensucikan karena masih air asli tidak ada campurannya apa-apapun tohir dan mutohir suci dan mensucikan apa landasan perempuan dalam keluar tidak memakai cadar padahal apa landasan orang perempuan keluar tidak memakai cadar padahal khorija sholat semua badan nah, ini barangkali pembahasan kita yang dahulu masalah aurat kita sudah bicara belum adalah aurat itu aurat pandang, ada aurat tutup, ada aurat aurat pandang, aurat ada aurat di dalam sholat, ada aurat pandang, aurat tutup. Kalau aurat di dalam sholat jelas pembahasannya perempuan adalah sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan di dalam sholat. Kemudian di luar sholat ini dilihat yang wajib ditutup apa? Yang wajib ditutup di dalam madhab kita Imam Syafi'i ada dua pendapat sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan tapi pendapat yang lain mengatakan sekujur tubuhnya harus ditutup. Ini adalah aurat sitir, aurat yang harus ditutup. Jadi ibu boleh membuka wajah dan telapak tangan itu adalah pendapat di dalam sebagian ulama madhab syafi'i. Jadi tidak mengatakan cadar itu wajib. Sebagian ada yang mengatakan cadar wajib. Jadi cadar di dalam madhab kita Imam Syafi'i dua pendapat. Sebagian mengatakan wajib, boleh kalau pakai cadar, alhamdulillah kemuliaan. Kalau tidak bisa pakai cadar juga pendapat ulama yang ringan saja. Kalau ingin mendapat kemuliaan sama pakai cadar ya mangga. Kenapa? Itu adalah lebih tertutup, boleh saja dan itu adalah syariat. Kemudian yang dimaksud maksudnya pertanyaan ini kayaknya kenapa di luar sholat kok ada orang nggak pakai cadar? Padahal kan kharijus sholat semua sekujur tubuh. Sekujur tubuh itu adalah dua pendapat Sebagian mengatakan memang sekujur tubuh, yang sebagian lagi adalah kecuali telapak dan telapak tangan dan muka. Kalau aurat pandang memang iya, maksudnya apa? Laki-laki itu nggak boleh melihat wanita sekujur tubuhnya kecuali hajat. Biarpun mukanya nggak boleh, jangan salah paham mentang-mentang Misalnya aurat wanita adalah sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya lalu setiap perempuan lewat bilang mana wajahmu haram boleh melihat dalam keadaan hajat, belajar mengajar, berjual beli, bertanya siapa ini, boleh. Tapi kalau sudah derajat mem memperhatikan, itu tidak diperkenankan karena Al-Quran yang melarang wakullil mu'minati, lil mu'minina yaghuddu min absorihim, katakan kepada para bapak itu agar tutup mata, maksudnya tidak boleh memandang kecuali untuk kebutuhan saja walil mukminat para ibu-ibu pun demikian jadi masalah cadar ini perbedaan ulama ya tentang masalah kewajiban cadar. Kemudian masalah yang lain adalah minta doa. Baik, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabul doa kita semuanya dan minta tolong para ibu untuk didoakan ya. Kita mengadu kepada Allah. Kita banyak kotor, banyak dosa barangkali pengaduan kita pengaduan kita ini kurang bersih, kurang tulus, kami yakin di antara yang hadir ada orang-orang yang tulus, pengaduannya langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu didoakan agar majelis ini manfaat semua yang masuk di sini menjadi kekasih Allah. Kemudian ibu minta kalau ibu sholat tolong dilintaskan khususnya sholat malam agar Allah memudahkan pelebaran lokasi pesantren ini. Kan ada rencana-rencana kita membuat program-program sekolah dan sebagainya, tapi lokasi masih terbatas. Jadi mohon didoakan agar Allah mengirim orang-orang ikhlas Bu ya memperlebar lokasi dan bangunannya wabil khusus tanah sebelah ini didoakan ya semoga bisa segera keambil segera akan ditata bangunan sebelah tanah sebelah karena kita dibasi, dikasih dikasih kesempatan seminggu ya semoga dan beliau alhamdulillah orang baik masih terus memberi kesempatan kepada kita inginnya segera kita ambil kita sudah mengadu kepada Allah dan kita mengadu kepada minta panjenengan saja yang ngadu kepada Allah. Kita sama-sama mengadu kepada Allah. Kita yakin di antara orang tulus nanti akan dikabul oleh Allah sehingga Allah akan mengirimkan orang ikhlas kepada kita sehingga beres jangankan tanah semuanya akan kebeli untuk lembaga kita dan untuk anak-anak kita masa depan anak-anak kita dan juga doa yang ibu panjatkan ini adalah tabungan nanti di akhirat sebab doa itu adalah ibadah baik bismillahirrahmanirrahim Gimana doanya Bu tadi? Semoga Allah ngirim orang ikhlas, bukan ibu yang ngirim duit, bukan, jangan salah. Semoga Allah ngirim orang ikhlas, yang tulus, yang nggak ikhlas jangan ya Allah, gitu saja. Kita tidak butuh orang yang tidak ikhlas. Sebab kalau orang tidak ikhlas kita harus balas budi, repot Bu ya. Gara-gara saya tidak noleh nanti marah ya. Gara-gara saya nggak nyapa marah, wong saya manusia kan. Kalau orang ikhlas pun tetap biarpun kayak apa ya ikhlas karena Allah yang balas. Baik. Ini orang ikhlas. Dan semoga yang sudah membantu ini ikhlas semuanya. Banyak Masya Allah. Yang kecil yang banyak. Yang dengan pikiran, dengan tenaga banyak yang membantu. Kita tidak repot. Kalau dihitung siapa yang paling nggak berjuang kami ini di sini. Yang berjuang orang lain. Alhamdulillah semoga Allah memberikan keikhlasan kepada mereka semua ketulusan dan mengirim kepada kita orang-orang ikhlas yang sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna ya Allah berikan kasih sayang kepada kami jangan siksa kami ya Allah jangan siksa lahir kami ya Allah jangan siksa batin kami ya Allah jangan siksa lahir kami dengan bermacam-macam penyakit zahir ya Allah dan jangan siksa batin kami dengan segala macam penyakit hati ya Allah ya Allah berikan kepada kami kesehatan lahir dan batin ya Allah jasad yang sehat agar kami kami bisa semakin banyak ibadah kepadamu ya Allah dan yang sakit berikan kepada mereka kesembuhan dan lipat gandakan pahala mereka ya Allah dan jauhkan kami dari kedengkian dan dendam jauhkan kami dari dengki dan dendam jauhkan kami dari dendiki dengki dan dendam ya Allah jika ada orang berbuat jahat kepada kami jika ada orang berbuat salah kepada kami maka ampuni dosa mereka jangan sampai kami mendendam ya Allah ampuni dosa mereka dan berikan kepada mereka kesadaran muliakan mereka ya Allah di dunia dan di akhirat Ya Allah jadikanlah kami semua orang-orang yang mencintai semua yang dicintai kekasihmu Nabi Muhammad Jadikanlah kami cinta kebaikan Ya Allah Jadikanlah kami orang yang cinta ibadah Ya Allah Jadikanlah kami orang yang mencintai silaturahmi Jadikanlah kami orang yang mencintai masjidmu Jadikan kami orang yang mencintai majlis taklim Jadikanlah kami orang yang mencintai orang-orang yang kau Ya Allah Ya Allah Hanya kepadamu kami mengadu tentang ke kekotoran hati kami Ya Allah Kadang-kadang kami kurang cinta kepada solat Sehingga solat kami pun sering kami lakukan hanya sekedar melaksanakan Tugas tanpa harus kami mencapai kekhusuan Ya Allah, Ya Allah, solat kami kadang kami lakukan tanpa khusuk, Ya Allah. Solat kami kadang kami lakukan, Ya Allah, tanpa khusuk, Ya Allah. Maka bantulah kami untuk khusuk. Bantulah kami untuk khusuk, Ya Allah. Bantulah kami untuk khusuk, Ya Allah. Dan berikan kepada yang hadir, yang hadir, Ya Allah, ke tempat ini. Dan yang tidak hadir, Ya Allah, kerinduan yang sesungguhnya kepada ibadah, Ya Allah. Ya Allah, cintakan kami, Ya Allah, kepada semua yang kau ridhoi. muliakan kami di dunia dan di akhirat dan kirimkan kepada kami guru-guru yang tulus yang baik ya Allah guru-guru yang tulus yang baik ya Allah jangan kau kirim kepada kami guru yang menyesatkan ya Allah kirimkan kepada kami sahabat-sahabat yang baik kekasih-kekasihmu pilihan-pilihanmu ya Allah jangan kau kirim kepada kami sahabat yang menjerumuskan kami ya Allah Kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ya Allah Jangan kau kirim kepada kami orang yang tidak tulus dan tidak ikhlas ya Allah Ya Allah mudahkan segala urusan kami Lapangkan rizki kami dan rizki pesantren Ya Allah Rizki kami semua dan rizki pesantren Dan rizki semua orang yang membantu pesantren ini Ya Allah Dan rizki semua orang yang berjuang di pesantren ini Ya Allah Dan rizki semua orang yang mempunyai ide-ide untuk kemajuan pesantren ini Ya Allah berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan Ya Allah dan beri, jagalah hati kami ya Allah jagalah hati kami dari kesombongan ya Allah Jagalah hati kami dari riak, dari dendam, Ya Allah. Dan jagalah hati anak-anak kami, Ya Allah. Para santri-santri kami, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Dan kami semua yang hadir, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. ilmu yang manfaat ya Allah dan jauhkan kami dari kerakusan ya Allah jauhkan kami dari kerakusan dalam urusan dunia ya Allah jauhkan kami dari kerakusan ya Allah karena kami takut dengan kerakusan kami akan bermusuhan dengan saudara kami kami akan bermusuhan dengan tetangga kami kami akan curang di dalam urusan jual beli kami ya Allah jauhkan kami dari kerakusan-kerakusan ya Allah dan jadikanlah kami sebab ya Allah orang-orang tertolong ya Allah jadikanlah kami sebab orang mendapatkan hidayahmu Jadikan kami sebab orang mendapatkan pertolongan darimu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitungnya, ya Allah. Dosa kami yang amat banyak, dosa mata kami, ya Allah, yang pernah melihat yang haram, ya Allah. Dosa mulut kami, ya Allah, yang pernah mengucapkan yang haram, ya Allah. Telinga kami yang pernah mendengar yang haram, ya Allah. Anggota tubuh kami pernah kami gunakan untuk maksiat, ya Allah. Dan engkau lebih tahu itu maksiat yang kami lakukan terang-terangan atau maksiat yang kami lakukan sendirian ya Allah maka ampuni dosa kami ya Allah Jangan sisakan sedikit pun ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya agar kami bisa semakin mencintaimu dan mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya agar kami bisa saling mencintai karenamu. Jadikan kami para suami-suami ya Allah semakin hari semakin mencintai istri mereka dalam cinta karenamu ya Allah dan jadikanlah para istri para istri ini semakin hari ya Allah semakin mencintai karena semakin mencintai suami mereka karenamu cintai yang sesungguhnya, cinta yang membawa kebahagiaan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, cinta yang menjadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat. Jangan kau kurangi cinta itu pun sedikit. Ya Allah, sedikit pun jangan kau kurangi. Takut kami zalim, Takut kami aniaya jika cinta itu berkurang ya Allah Yang belum mendapatkan pasangan, yang belum menikah ya Allah Berikan kepada mereka ya Allah Kirimkan kepada mereka pasangan Orang-orang yang kau muliakan ya Allah Orang-orang yang kau muliakan Yang bisa menjadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah Yang menjadikan mereka bahagia di dunia dan di akhirat Anak-anak kami semua ya Allah Keturunan kami ya Allah Jagalah, jagalah kehormatan mereka Jagalah akidah mereka Jaga iman mereka Ya Allah mudahkan segala urusan kami, lapangkan rizki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Yang sakit, ya Allah, yang sakit sembuhkan Berikan kepada mereka kesembuhan ya Allah dan kepada yang menjaga, yang merawat berikan kepada mereka kesabaran dan jadikan apa yang mereka infakkan untuk biaya pengobatan sebagai amal yang Kau terima ya Allah dan gantilah dengan harta yang halal yang berlipat ganda yang lebih bermanfaat bagi mereka dan bagi keluarganya ya Allah dan bagi umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Allah dan berikan kepada kami kesempatan untuk memperbanyak amal baik, untuk memohon ampun kepadamu ya Allah dan mudahkanlah kami untuk memperlebar untuk memperluas ya Allah lokasi pesantren ini hanya kepadamu kami mengadu ya Allah mudahkanlah kami untuk memperbanyak bangunan pesantren ini ya Allah dan berikan kemanfaat kepada radio kami ya Allah dan berikan kepada kami kemudahan untuk menghadirkan media televisi ya Allah kami mengadu kepadamu ya Allah dan sungguh bagimu tidak ada yang susah ya Allah bagimu tidak ada yang susah ya Allah semuanya akan mudah bagimu ya Allah maka kami serahkan kepadamu ya Allah kapan waktunya ya Allah kami mohon ya Allah kami mohon ya Allah kami mohon ingin ingin secepatnya ya Allah karena kami memang hambamu yang sering tidak sabar ya Allah karena kami takut ya Allah kami takut kami takut akidah akan akidah umat ini ya Allah akidah umatmu tergerogoti ya Allah musuh-musuhmu menyerang dari sana sini ya Allah maka bantulah kami ya Allah mudahkanlah kami untuk mewujudkan mewujudkan media-media yang Engkau ridha ya Allah Ya Allah panjangkan umur kami Dalam ketaatan serta sehat walafiat Dalam ketaatan serta sehat walafiat Ya Allah dan berikan kepada kami husnul khatimah di saat engkau hendak mencabut nyawa kami kelak ya Allah cabutlah nyawa kami di saat kami rindu kepadamu di saat kami mencintaimu di saat engkau ridho pada kami jangan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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.